Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Saudaraku sekalian, jemaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian kita setelah kita walhamdulillah menunaikan salat zuhur secara berjamaah. Kita ulangi apa yang mungkin telah menjadi maklumat kita yang pertama tadi. Bahwa imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala menyatakan satu pernyataan yang berharga sekali bagi kita semuanya bahwa inna hadzal ilma dinun famburu amman ta'khuruna dinakum sesungguhnya ilmu yang kita ambil yang kita pelajari ini adalah agama kita maka berhati-hatilah cermatilah kepada siapa kalian mengambil mempelajari mengkaji ilmu agama kalian Ilmu yang dimaksud adalah ilmu kitab was sunnah bifahmi salafil ummah. Dan diambil ilmu tersebut dari mereka para ulama umat ulama umat yaitu ulama rabbani ulama yang membimbing umat kepada kebaikan kepada akidah kepada sunnah kepada ibadah kepada as al-mustaqim Dan tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ulama-ulama yang kita maksud di sini atau yang dimaksud di sini ada di setiap zaman, ada di setiap zaman walaupun keadaannya satu dengan yang lain atau walaupun kadarnya antara zaman satu dengan yang lain itu berbeda. Terlebih lagi bertambah akhir zaman bertambah sedikit. Bertambah akhir zaman, bertambah sedikit. Dan tentunya khusus di zaman kita ini, yang kita hidup di sini, di dunia ini, dan kita berjalan di atasnya, Alhamdulillah ada ulama-ulama tersebut yang kita bisa ambil ilmunya, kita percayakan mengambil ilmu agama padanya. Di antaranya seperti as Al-Imam As-Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, al Syeikh Saleh, al Syeikh Abdul Aziz, al Syeikh hafizahullah taala, al Syeikh Saleh Al-Haidan hafizahullah taala, masyayikh Al-Imam A'immat Da'wah di berbagai tempat di Saudi atau di luar Saudi Arabia seperti misalnya di Saudi sendiri, di negeri Saudi Arabia sendiri ada imam ahli sunnah wal jamaah Syekh Rabi hafizallah taala wa Syekh Ubaid Ibnu Jabiri hafizahullah taala dan beberapa masyayikh kibar yang lain Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala dan yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan dan kita tidak bisa rinci satu persatu di majelis ini. Mereka lah yang dikatakan dan diinginkan bagi kita untuk mengambil ilmu agama padanya. Mereka lah ulama rebban yang masih hidup Adapun yang Allah telah wafatkan dan baru-baru saja Allah wafatkan ada beberapa. Di antaranya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, Al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Imam uh, Syekhuna Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala Al-Imam Muhammad Amin Ash-Shinkiti rahimahullahu ta'ala. Dan yang lainnya Al-Imam Shih Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu ta'ala. Yang tentunya asar apa yang mereka tinggalkan dari ilmu masih terwujudkan dan bisa kita mendapatkannya lewat kitab-kitab yang tertuliskan, lewat ceramah-ceramah yang direkam, dan yang lainnya dari para ulama yang mudah-mudahan Allah merahmati mereka semua dan menempatkan mereka di jannah Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan kita bersama mereka nantinya di kelak di hari kemudian di surganya Allahumma amin. Lantas saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ulama yang tidak pantas kita mengambil darinya ilmu yang dikatakan alim tapi bukan ulama rabbani banyak tentunya para tokoh-tokoh kesesatan dari zaman dahulu ataupun sekarang tapi kalau zaman dahulu mungkin tidak merepotkan bagi kita karena keadaan mereka alhamdulillah telah diterangkan oleh para ulama. Umat yang sejamannya ataupun yang datang setelahnya. Sehingga kita dengan mudah mengetahui ini bulan adalah alim ini adalah khawarij. Alim ini takdiri, alim ini mu'tazili, alim ini Asyari dan seterusnya dari berbagai kesesatan-kesesatan yang ada pada mereka. alhamdulillah Allah jaga agama ini dengan keberadaan mereka para ulama menjelaskan kepada kita. Dan lebih berat bagi kita apa yang kita dapatkan. Orang-orang yang berada di zaman kita bahkan Orang-orang yang berada di zaman kita itu terkadang memakai penamaan dan pernyataan seperti apa yang kita lakukan. Apa yang kita yakini. Apa yang kita berprinsip dengannya. Tapi walhamdulillah sebagaimana telah kita katakan tadi di majelis yang pertama ulama ada di setiap zaman. Sehingga ada di antara mereka di antara mereka yang nampak dan jelas-jelas keberadaannya diingatkan oleh para ulama bahwa ini adalah orang yang munharif, menyimpang, ini adalah orang yang sesat, ini adalah orang yang berjalan bersama kelompok-kelompok sesat. Semisal di antaranya di zaman ini kalau tidak penerangan mereka ulama ulama rabbani, ulama yang membimbing kita kepada jalan yang benar, yang memperingatkan kepada kita kebatilan. Itu adalah ulama robbani yang membimbing kita kepada ini adalah sunnah. Itu adalah ulama robbani, ulama yang kita mesti belajar kepada mereka, duduk di hadapan mereka. Pengajaran mereka terhadap agama kita mengingatkan dan memberi peringatan kepada kita tentang mereka orang-orang yang tidak pantas untuk kita ambil ilmu padanya. Seperti contohnya kita berada di zaman ini, kita dapati seperti ada seorang tokoh kalau Yusuf Al-Qardawi dan yang sejenisnya dari kalangan ikhwan, kalangan takfiriyun, kalangan subiyun, kalangan naam eh, sururiyun, yang jelas-jelas nampak penyelisihannya dan menyatakan bukan dari salaf, maka ini juga tidak sulit bagi kita untuk mengetahui dengan bimbingan mereka para ulama. Tapi yang jadi masalah dan ini berat dan perlu penanganan khusus di sisi ulama, mereka yang mengatakan dirinya apa? Juga salah Tapi ternyata tidak boleh kita mengambil ilmu dari mereka karena mukhalafah penyimpangan yang ada pada mereka. Mukhalafah dan penyimpangan yang ada pada mereka. Contohnya misalnya di zaman ini ada seorang yang disebut namanya Ali bin Hasan Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi ini bahkan dulunya sebagian kita di Indonesia ini, sebagian salafiyin di Indonesia melihatnya dan memandangnya ini adalah seorang syekh salafi tapi alhamdulillah dengan keterangan dan bimbingan Allah dengan bimbingan Allah dan keterangan dari Allah melalui para masai, para a'immah, para ulama, ahli sunnah ulama dakwah ahli sunnah di zaman ini kita mengetahui bahwa ini bukan syekh salafi bahkan keadaannya sekarang dikatakan adalah syekh yang mengajak kepada persatuan agama. Syekh yang mengajak kepada persatuan agama. Mengajak persatuan agama bukan persatuan mazhab Islam, tapi agama. Dia mengajak kita untuk kita memandang Rafidhah sebagai saudara kita. Dia mengajak kita untuk memandang Batiniyah sebagai saudara kita. Akidah mereka, keyakinan mereka tidak perlu diwaspadai. Toh juga akidah dan keyakinan Islam Kalaupun Ali Hasan ini tidak mengatakan secara langsung, tapi dia memberikan penyetujuan terhadap pernyataan tadi. Karena pernyataan ini dinyatakan melalui satu bentuk pernyataan katanya para tokoh di dunia membenarkan apa yang ada pada Rasulullah apa yang ada pada batiniyah, apa yang ada pada ibadiyah. Itu adalah pemikiran yang tidak perlu dikhawatiri, tidak perlu kita mempermasalahkannya. Padahal Rafidah kufar cukup bagi kita ketika Rafidah mengatakan Al-Quran yang ada di sisi kita itu Al-Quran yang tidak sempurna. Bahkan yang sempurna Al-Qurannya ada di sisi mereka. Ketika satu ayat hilang dan kita mengatakan ini bukan ayat Allah, itu adalah keyakinan yang membahayakan dan membuat kita bisa keluar dari agama Allah. Apalagi dikatakan Al-Quran ini tidak apa? tidak sempurna. Bahkan Al-Quran yang ada pada kita melalui pengkhianatan Jibril telah dilakukan penyimpangan-penyimpangan. Ini kata mereka. Jibril berkhianat. Kalau ini saja kita dapati pada itu, maka wajar kalau dikatakan Rob itu kafir oleh para ulama apalagi banyak yang didapatkan pada Rafidah. Batiniyah sepakat ulama umat batiniyah itu akbar minal Yahudi wan Nasara. Batiniyah itu lebih kufur daripada Yahudi dan Nasara. Demikian ibadiyah juga kelompok yang sesat dan menyesatkan yang kaum muslimin harus hati-hati. Lantas dikatakan tidak mengapa. Sama. Karenanya Ali Hasan Al-Halabi dikatakan oleh para ulama adalah tokoh yang menyeru kepada kaum muslimin dalam pemersatuan agama. Dalam pemersatuan agama. Allahu a'lam bishawab. Demikian Ali Hasan Al-Halabi. Menghembuskan racunnya kepada salafiyin di Indonesia pula. Dan sebagian orang yang terfitnah menganggap bahwa ini masih adalah Syekh Salafi. Kalau yang di luar Salafiyin kita tidak bermasalah dengannya. Kalau yang di luar salafi, uh, di luar salafiyin, di luar ahli sunnah kita tidak mempermasalahkannya. Dia mau katakan Ali Hasan apa dan apa silahkan. Bahkan dia mau katakan bahwa Ali Hasan Al-Halabi ini adalah uh, murid senior Al-Imam Al-Albani silahkan. Karena kalian bukan salafi. Tapi yang jadi masalah ada di antara al ikhwah tertipu. Dia mengatakan ini juga Syekh Salafi. Maka ya ikhwan sekalian, orang yang seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmunya. Tidak pantas untuk diambil ilmunya. Bukan dari alim Rabbani, tapi alim suh dan mengomentari bahwa mereka di luar salafin mengatakan Ali Hasan ini adalah murid senior Al-Albani rahimahullahu taala maka itu adalah dusta dari mereka karena Al-Imam Al-Albani menolak permuridan atau pem, pernyataan murid-murid yang mereka katakan terhadap Al-Imam Al-Albani Penolakan Al-Imam Al-Albani dengan rekaman suara Alhamdulillah dan masih ada sampai sekarang. Sehingga kita katakan kalau yang mengatakan di luar salafin tidak ada masalah. Tapi kalau yang mengatakan dia menyatakan dirinya salafi, maka ini masalah. Sehingga itu kita katakan Ali Hasan Al-Halabi bukan salafi dan bukan orang yang pantas diambil ilmu padanya tapi alim su alim su. Mungkin ada yang berkata, oh dikatakan alim su, dia kan juga mengatakan akidah Islamiyah. Apakah dari akidah Islamiyah mempersatukan agama? Anak tanya kepada siapa mengatakan dia membela akidah Islamiyah. As'alukum billah. Apakah membela akidah Islamiyah mempersatukan agama? Apa itu menyelisih akidah Islamiyah? itu adalah menyelisih akidah Islamiyah. Itu adalah menyelisih akidah Islamiyah, akidah sahihah. Kita dengarkan apa makna Islam? Al-Islam antaslam taslam lillah bitauhid wa bitaati. Kalian menyerahkan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya, dengan mentaatinya dan menjauhi apa yang Allah larang, menjauhi kesyirikan dan ahlinya. Itu Islam. Rafidhah kuburiyun. Rafidhah kuburiyun dan kelompok-kelompok bid'ah tidak lepas daripada kesyirikan. Baik kesyirikan dalam asma wa sifat, baik kesyirikan dalam uluhiyah, tidak lepas daripada kesyirikan. Atau subhat mereka tidak lepas daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Demikian selain Ali Hasan Al-Halabi. Kalau Ali Hasan Al-Halabi kita sebutkan sendiri maka mewakili teman-temannya. Tidak pantas untuk kita mengambil ilmu dan belajar darinya, mendengarkan asritohnya, kaset-kasetnya, dahulu ataupun sekarang dahulu ataupun sekarang membaca kitab-kitabnya dahulu lebih-lebih sekarang karena bukan ulama yang pantas untuk kita ambil ilmu. ingat perkataan Ibnu Sirin tadi ilmu ini agama yang kita nanti menjaga agama kita menegakkan agama kita maka kita perlu melihat kepada siapa kita mengambil agama ini Wallahu a'lam bishawab jadi Ali Hasan dan bersama teman-temannya. Bersama teman-temannya ya. Kita melihat yang biasa diundang oleh Hizbiyun ke Indonesia. Siapa? Masyur Hasan Salman. Sebelumnya siapa? Uh, Salim bin Id al-Hilali. Lantas Alun Musa al-Nasr. Ataupun yang selainnya ad apa al-mar'u ala dini khalili. Al-mar'u ala dini khalili. Seorang dengan siapa dia berteman? Dengan siapa dia berteman? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ya ikhwan sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Demikian pula yang selainnya yang berjalan bersamanya. Abu Hasan atau yang jalan sama dengan Ali Hasan walaupun di lain daerah. Abu Hasan Al-Maribi yang dikatakan oleh para ulama sesat menyesatkan yang sekarang menyerukan kepada partai politik siasi demikian Al-Maghrawi sebelumnya Demikian Ur-Ur sebelumnya. Dan Ahlu Mesir. Mustafa Al-Adawi. Abu Ishaq Al-Huwaini. Yang kalian mungkin pernah mendengar namanya. Oh Masya Allah ini Salafi. Ini Masya Allah Ahli Hadith. Ini, ini Masya Allah Muhakkik. Ilmu agama bukan itu. Ilmu agama yang menyebabkan kita tunduk, patuh, taat kepada Allah. Takut kepada Allah bukan seorang dinilai dia masya Allah muhadis, dia masya Allah uh, menghafal hadis, menghafal Al-Quran tidak. Kalau itu tidak membuat kepada ketakwaan, itu tidak membawa kepada hidayah Allah, itu tidak membawa kepada ketundukan kepada Allah, bahkan melawan agama Allah, mengedepankan hawa nafsu daripada agama Allah, maka percuma ilmu-ilmu yang ada tersebut. Itulah yang dikatakan alim su. Alim su wallahu alam bisawab demikian saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Kemudian yang kita katakan di antara dari pemahaman ambillah ilmu atau lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu Tentunya yang diinginkan di sini dengan pemahamannya sebagaimana telah kita katakan tadi orang yang tidak memiliki ilmu tidak pantas diambil ilmunya. Orang yang tidak memiliki ilmu tidak pantas diambil ilmunya. Bahkan haram mengambil ilmu kepada orang yang tidak memiliki ilmu. Kalaupun dia dikatakan ustaz. Kalaupun dia dikatakan dai. Tapi dia tidak memiliki ilmu. Dia hanya pandai ngomong. Dia hanya pandai ngomong. Ada seorang pandai retorika. Iya kan? Di tengah-tengah kita dari manusia, ada orang yang pintar beretorika, tapi tidak memiliki ilmu. Yang nggak usah jauh-jauh kita dengar dulu dai, dai kondang yang dikatakan kondang siapa? Agim. Iya. Dia tidak memiliki ilmu sama sekali. Retorika belaka. Yang seperti ini tidak diambil ilmu padanya. Tidak kita belajar padanya. Gimana kita mau belajar padanya dia tidak memiliki ilmu? Kemudian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita katakan sebagaimana yang kita katakan tadi, kalau dia di luar ahli sunnah, maka masya Allah kita tidak kesulitan mengetahui ini si A kayak kita katakan tadi siapa namanya Agim ini bukan orang yang pantas kita ambil ilmunya karena tidak berilmu si A, si B, si C dan seterusnya. Tapi yang parah kalau didapati di dalam barisan saf salafiyin ada orang yang bodoh cuma pintar beretorika lantas ingin diambil ilmunya atau dijadikan orang yang diambil ilmunya yang seperti ini ya ikhwan sekalian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya haram bagi kita untuk mengambil ilmu dari ini. Karena sama yang tidak memiliki ilmu siapapun dia tidak kita ambil ilmunya. Di hari-hari ini kita dapati bermunculan orang-orang yang tidak kita kenal. Kita dapati bermunculan orang-orang yang tidak kita kenal. Tapi dia mengatakan dirinya apa? Salafi. Dan bahkan dia masuk ke sub salafiyin sampai pada akhirnya dia ditokohkan, diustadkan Sampai beberapa salafin masya Allah dengan retorika dia di dalam berbicara terfitnah. Terfitnah. Mengatakan ustaz ini masya Allah ustaz yang paling zen sudah. Paling bagus sudah. Padahal hada orang ini adalah muta'alim. Orang yang sebetulnya harus belajar karena bodoh namun dia ingin dikatakan seorang alim, seorang ustaz. Hanya sekedar retorika yang ada padanya. Kalaupun dia mungkin bisa membaca kitab berbahasa Arab. Namun perlu diketahui yang membaca kitab dan berbahasa Arab belum tentu alim. Abu Jahal bahasanya apa? Arab. Iya, tapi bukan alim. Dan banyak yang bisa baca kitab dari orang-orang yang dikatakan bukan alim di Arab sana. Lantas setelah datang ke Indonesia antum mau jadikan dia ustaz? Dia hanya sekedar bisa baca, bisa baca kitab. Uh, Masya Allah Ustaz ini. Seperti dulu ahlu sunnah pendapat musibah ketika Syarif Wat Hazza dikatakan alim muhadid banyak yang terfitnah padahal kenyataannya dia takfiri dan tidak pantas dijadikan sebagai alim. Banyak yang merasa terkagum-kagum dengan syarif wat haza. Bukan zamannya ikhwan yang mungkin mendapatkan dulu mungkin tidak mengenal tapi ikhwan-ikhwan yang dulu mendapatkan zamannya syarif wat haza di Indonesia ini mengenal. Ada yang mengatakan, Masya Allah bahasa Arabnya pasti, Masya Allah dia mentahki kitab dan seterusnya dan seterusnya. Pada akhirnya diketahui dia adalah dia adalah mukharrib. Orang yang merusakkan dakwah di mana-mana dia berada. Disease, penyusup. Dia adalah orang yang dikirim oleh Ihya Turat Al-Hizbi fatah hazza di Indonesia dulu. Nah pada hari ini kita dapat ada orang yang diangkat posisinya juga sebagai ustaz masya Allah karena retorikanya banyak salafin yang terkagum-kagum bahkan Allahul musta'an banyak para akhwat wa ummahat yang terkagum-kagum karena suaranya yang merdu, dan suaranya yang berirama berintonasi masya Allah padahal dia adalah seorang yang bodoh muta'alim mungkin kalian pernah mendengarkan seorang yang dikatakan Sufyan Rurey. kalian panggil apa dia Ustadz ya Toib. Ada yang kalian panggil ustaz. Nampak bahwa dia adalah orang yang tidak paham agama. Dengan apa yang dia tampakkan. Ketika dia mencoba menjadi menjadi banteng untuk menyeruduk ahlu sunnah. Ketika dia melecehkan imamu ahli sunnah di zaman ini. Asyik Rabi Hafizahullah Ta'ala. Dia ini dengan retorikanya banyak yang terkesima, banyak yang terkagum. Tapi ini muta'alim ya ikhwan. Para ulama sunnah mengatakan seorang kalau pertama kali dia muncul di awal munculnya, di awal penuntutan ilmunya, lantas mencaci maki, melecehkan alim min ulama, a'imma min aima ahli sunnah, maka ketahuilah orang ini menyimpang dan orang ini tidak benar keinginannya. Saya katakan kepada antum, kalau bapak antum yang memberikan pendidikan duniawi dilecehkan. Kalian menerima? Kalian menerima? Oh, bapak saya beri makan, beri minum, mendidik saya dengan pendidikan duniawi, dilecehkan saya tidak menerima. Asyikh Rabi Habibullah Ta'ala memberikan pendidikan apa kepada antum? Ukhrawi, agama, diledakan tentunya sebagai seorang salafi marah dan murka. Seorang salafi marah dan murka. Siapa yang tidak murka, maka kita tahu bahwa kesalafiannya ini goyang. Demikian, dia mencoba menggurui Syekh Robi. Luar biasa anak ini kita katakan kakekmu ya Sofian. Sebelum kamu lahir dan sebelum bapakmu lahir, Syekh Robi sudah ada dan sudah sudah sudah menjadi dai. Kakekmu, bukan bapakmu. Karena bapaknya mungkin tidak seumuran Syekh Robi ya. Syekh Robi anaknya sudah profesor di jamiah dan sudah tua. Sudah tua, namanya Profesor Dr. Muhammad Al-Kabir. Muhammad Al-Kabir, Muhammad Ibn Rabi, profesor ya Di Jami'ah Islamiyah, sudah tua. Sudah tua, ini menurut persaksian para asatid. Saya tidak pernah bertemu tapi para asatid aktifat mengatakan kepada kita. Wah Syekh Rabi, ini kira-kira? tingkatannya kakeknya. Lah kalau kakeknya Sofian di mana waktu itu? Di alam mana kira-kira dia? Dia mencoba mengajari Syekh Robi ketika Syekh Robi mengatakan kalimatnya terhadap Ja'far. Ja'far Umar Talib takdiri. Nasahtu, nasahtu, nasahtu. Wama indil amal. Wama indi amal. Atau semana dengan kalimat itu dari beliau. Yang kurang lebih artinya saya sudah nasihati Ja'far berulang kali. Namun apalagi daya saya? Apalagi daya saya? Saya sudah nasihati. Yang sebelumnya Syekh menekankan bahwasanya Jafar ini memiliki pemikiran takfiri. Hal Sofyan ingin mengajari Syekh Robi. Perkataan yang batil ini luar biasa dikatakan perkataan yang batil ya Saya punya rekamannya. mengatakan perkataan yang batin terhadap alim kabir ini menunjukkan siapa dirimu ya Sofyan. Di mana kamu belajar? Siapa gurumu? Arif lana masayikh. Suyukhak Beritahu kita siapa gurunya. Di pamflet-pamflet diadak, di daurahnya dia, di mana-mana. Masya Allah salafin yang ada kan ya ikhwan. Salafin. Di mana-mana ada yang nulis murid Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Masya Allah. Ditulis sana Syekh Saleh. Siapa? As-Suhaimi. Kita tanya, kapan kamu mulai zaman dengan mereka? Atau sekedar kamu datang duduk, lantas kamu dikatakan, lantas kamu mengatakan, saya muridnya? Pernah ada kejadian di Makassar ya Ikhwah, di negeri saya. Sebelum saya menuju ke Jawa dalam menuntut ilmu. Awal pertama kali menuntut awal pertama kali mengenal dakwah salafiyah. Ada seorang mengaku muridnya Syekh bin Bas Luar biasa ini mengaku muridnya saya, saya bin Bas. Dikejar. Di mana Anda belajar dengan saya bin Bas? Dalam keadaan dia tidak pernah lama di Saudi, kecuali dalam ibadah haji yang dia lakukan. Di mana kamu belajar dengan saya bin Bas? Di mana kamu menuntut ilmu? Pernah saya duduk di majelisnya sekali, setel, sekali setelah itu. Lantas dia mengatakan dia muridnya, Pak. Syekh bin Bas. Kita tanya siapa gurunya? Kalau kita mau cerita tentang guru-gurunya, guru-gurunya takdir. Muassasa Wahdal Islamiyah di Makassar itu guru-gurunya. Orang-orang Muassasa Wahdal Islamiyah di Makassar itu guru-gurunya. Atau dia telah mengaku muridnya Ustadz Zulkarnain katanya. Kalau kamu mengaku demikian itu yang diajarkan oleh gurumu, tentunya seorang kalau lurus jalannya dia lihat ini imam yang berkata ia put, dia diam oh saya tidak sampai ilmu saya ke sana Gak paham saya apa dikatakan imam ini. Kalau nanti tunggu penjelasan. Seharusnya seperti itu. Tidak ngomong di hadapan manusia ini salah, ini batil. Antum siapa yang miskin? Gurumu saja, Zulkarnain, dan yang lainnya dari kalangan gurumu kalau kamu katakan itu guru. Pembesarmu kalau itu pembesar. Tidak berani seperti kamu ngomongnya. Nggak berani ngomong seperti kamu. Lah kamu siapa yang mendahuluimu? Maka kita tahu orang yang seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmunya. Jahil. Fakidus syekh la Kalau kalian miliki kaset-kaset Sofyan Rubai dan kalau kalian miliki tulisan-tulisannya, al kalian buang. Jaga agama kalian. Kasihani agama kalian yang Allah berikan dengan pemberian yang mahal. Bisa jadi orang ini mengatakan perkataan-perkataan subhat yang lain yang kalian tidak tahu. Kalian cuma terkesima dan terkesan retorika dia berbicara. Lantas katanya ya Ustaz, dia sudah tobat. Tobat apa? Tobat makan sambal. Tidak tobat ya ikhwah. Orang tobat itu diem, yesput dan istighfar banyak-banyak yang dia bicarakan ini imam imam ahli sunnah di zamannya. Ketika ini satu pelajaran yang besar bagi kita semua. Ketika Ali Ridha membantah Syekh Mukbil dalam masalah ilal hadis. Syekh Mukbil dibuat marah dengannya. Maka Syekh Mukbil menulis kitab untuk membantah dia Syekh Robi mengatakan kepada Ali Ridha ketika mendapatkan Syekh Robi uh, eh, Syekh Mukbil seperti ini. Kata Syekh Robi, "Ya Ali Ridha, put, Tidak pantas kamu berbicara seperti itu. Kamu siapa Syekh Mukbil siapa? Padahal Ali Ridha ini adalah dari talibul ilmi. Jelas dia belajar kepada siapa? Wahada. Siapa orang ini? Apakah tidak kita pantas mengatakan kepadanya Anda tersebut Belajar beradab Mulailah belajar dari awal. Mungkin dikatakan, ya Ustaz, dia pernah ke Saudi. Saudi kalau Saudi untuk belajar, bagus. Saudi bukan untuk belajar ya kuah. Ke Saudi TKI. Ya TKI kan juga bisa belajar iya, tapi banyak kerjanya. Kita tidak permasalahkan. Kalaupun dia belajar di sana, dia perlu mengulangi mengulangi kembali pembelajarannya kalau dia mengerti dia paham. ada alim kabir ya ikhwan. asyik robi, Rabi. mobil syaikh Mubil rahimahullahu taala mengatakan dalam satu pembicaraan di majlisnya, Ya ikhwannya telah batul ilmi kita para ulama sudah putih lihia kita ada orang baru muncul lantas membantah kita dan berbicara di hadapan kita seperti teman kita. Ini adalah adab yang sangat tidak baik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ini mungkin menimpa salafiyin pada hari ini. Mungkin ada yang mengatakan Nah, ini Ustaz Muslim mungkin ada urusan pribadi dengan Sofian. Saya tidak kenal Sofian, ya, Tidak ada urusan utang-utang. Tidak ada urusan pernikahan dengan dia. Tidak ada urusan yang lain. Tidak kenal, saya tidak pernah lihat wajahnya. Tapi ini agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi salafi yang mempunyai kecemburuan terhadap agama Allah. Ketika ulamanya dikatakan dan dinyatakan dengan pernyataan jelek, wajib baginya cemburu dan marah. Orang yang seperti ini tidak pantas untuk diambil ilmunya. Jadi pakai syekh la yu'ti. Lantas yang lainnya dari orang-orang yang mengatakan dirinya alim tapi tidak memiliki ilmu. Selanjutnya orang-orang yang tidak diambil ilmu padanya ahli subhat. Sebagaimana telah kita dengarkan pemaparan subhat tadi tentang subhat. Maka tentunya karena subhat ini memberikan kerancuan, memberikan ketidakjelasan, ketersamaran tidak boleh kita mengambil ilmu padanya. Apatah lagi dia menginginkan makar terhadap kebaikan. Maka tidak pantas untuk kita mengambil ilmu padanya. fattaqus subhat wa man subhat apa dikatakan oleh Rasulullah takutlah kalian dan berhati-hati apa menjagalah diri kalian dari subhat karena siapa menjaga dirinya dari subhat dia menjaga agamanya dan kehormatannya dia melepaskan dirinya dari kejelekan subhat dalam rangka menjaga agamanya dan kehormatannya. Lantas kita datang mengambil ilmu kepada orang yang memberikan syubhat. Kita apakan agama kita? Kita rancukan agama kita. Wallahu a'lam bissawab. Ahli syubhat kalau dia bukan dari salafin, Ya, tentunya kita dengan mudah mengatakan apa? Ini kan bukan salafi, ini bukan sunni. Kita akan mengatakan, ya tidak ada masalah, kita tidak mengambil ilmu padanya karena dia bukan orang yang mengatakan diri salafi. Kalaupun dia mengatakan dirinya salafi, tapi dia ahlu subhat, namun kita tahu dia bukan dari kalangan salafi, dia adalah hisbiun. Kita tidak mengambil ilmu padanya. Sekarang sarana elektronik di HP kita dan selain HP kita memancarkan suara-suara elektronik dengan mudah kita mengambil siapa yang merekam apa mendownload atau mengambil rekaman dari siapa yang berbicara di alat-alat tersebut dengan dunia maya. Ada juga yang dengan mudah di alatnya ada radio yang dibawa. Hati-hatilah kita ya ikhwan dari orang-orang yang menyebarkan subhatnya. Agama ini perlu kita jaga. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibn tadi. Sampai kepada kita mereka memberikan subat melalui radio. Mereka memberikan subat melalui ceramah-ceramah. Di radio atau di yang lainnya. Sampai bahkan pada tingkat mereka menyebarkan lewat televisi-televisi. Baik itu televisi yang melalui satelit atau yang bisa diambil langsung dengan alat-alat elektronik kita di tangan kita. Di antara pelaku subhat dari kalangan Hizbiyun, bukan dari kalangan Salafi, yang mengaku Salafi, kita kita kenal dia Hizbiyun. Dan kita tidak terpengaruh dengan pernyataan orang bahwa ini adalah salafiyatuh muzaza. Kita tidak terpengaruh. Atau salafiyatuh mutarif, Kita tidak terpengaruh. Kalaupun dia mengatakan dirinya salafi, kita paham dia hizbi. Setelah kita tahu dia hizbi, jangan kita dengarkan. Jangan mengatakan, dia kan juga ngaku salafi. Dan ada ustaz yang mengatakan dia juga salafi. Menyebarkan sunnah, membela sunnah, menegakkan tauhid. Ustaz yang mengatakan demikian, ustaz kamu itulah yang bermasalah yang juga memberikan syubhat kepadamu. Mereka hizbiyun Mungkin salah satu contoh yang bisa kita contohkan yang lagi tren di kalangan ikhwa yang kebingungan bukan ikhwa yang istiqomah. Kalau istiwa, ikhwa istiqomah tidak menganggap tren, tapi ikhwa yang kebingungan. Seperti radio Roja, televisi Roja, televisi apalagi Yubin, atau radio apalagi yang sejenis itu. Ini adalah ahlu syubhat dari kalangan hizbiyun. Dari kalangan hizbiyun. Kamu ambil agamamu dari mereka? Tidak kamu jaga agamamu di hadapan apa tidak kamu jaga agamamu di hadapan Allah yang Allah telah memberikan agama ini dengan mahal kepadamu? Wallahu musta'an. Apa dalilmu? Apa yang menyebabkan kamu sehingga mendengarkan mereka? Apakah kurang ada tidak ahlus sunnah yang menyebarkan kebaikan, mendidik umat kepada kebenaran? Kurang bagimu. Alhamdulillah radio ahlus sunnah banyak. Banyak dan hampir di tiap daerah kayaknya ada. Kalaupun tidak ada, ada radio streaming yang disebarkan lewat internet pula dari daerah yang lain. Ini kalau radio, kalau televisi ya tidak ada. Ahli sunnah tidak berhajat dan tidak tidak pengen dalam kebatilan yang dilakukan oleh mereka yang membuat televisi. Kamu dengarkan mereka sehingga membuat penyakit di dalam hatimu dan akhirnya kamu akhirnya kita semua merasa ragu dan bimbang terhadap agama kita manhaj kita Allahul musta'an kalau ustazmu atau pembimbingmu mengatakan alimmu mengatakan tidak apa-apa dengar kata oleh ustazmu itu juga berpenyakit setelah jelas-jelas ini adalah Orang-orang di dalamnya hizbi, menyurahkan hizbiyahnya. Kalaupun dia mengatasnamakan apa tadi? Bahwa salafi juga. Wallahu a'lam bisawab. Asyik Rabi Hafizahullah Ta'ala dan kalian sudah dengar insya Allah Ta'ala. Saya cuma mengulangi. Mayyahtarim manhaja wa aqidatah la yasma' hadil Walladhi la yahtarim wa la yubali. ataupun sebagaimana makna perkataan beliau. Siapa yang menghormati akidahnya, manhajnya, jangan dia mendengarkan radio ini. Jangan katakan, oh kalau radio nggak boleh berarti televisi boleh. Itu pemahaman yang salah. Radio dan televisinya tidak mendengarkan radio ini kalau dia menghargai, menghormati akidahnya dan manhatnya. Tapi kalau dia tidak mau menghargai, dia tidak menghormati akidahnya dan manhatnya, silakan aja dengar. Lantas beliau mengatakan tinggalkan radio ini. Kita tidak mengambil agama kita dari subhat yang dipancarkan pemancar lewat pancaran radio ini atau yang sejenisnya. Wallahu a'lam bisawab. Haula'i hizbiyun. Mereka hizbiyun ya ikhwah. Dulu guru kami yang mulia sebelum beliau wafat telah menghukumi mereka hizbiyun. Telah menghukumi mereka hizbiyun. Sebelum beliau wafat. Alhamdulillah waktu itu kita masih menuntut ilmu di situ semuanya dari kalangan asasi Mendengarkan pernyataan beliau bahwa mereka itu hizbiyun. Dan sebagaimana dulunya sampai sekarang hizbiyun. Yang kita juga dapat ikhwah mengambil ilmu dari orang yang menyebarkan subhat Terkadang mereka diberatkan dengan asatid yang mengaku ustaz tapi menyebarkan apa? Subhatnya. Maka tentunya yang seperti ini tidak kita ambil ilmunya. Karena menjaga diri kita dari sobat yang akan di, dihembuskan lewat lisannya. Ada di antara mereka seperti yang tadi kita katakan mengatakan tidak apa-apa mendengar radio roja. Kalau yang mengatakan itu hizbiyun, kita katakan oh, hizbiyun. Ini yang mengatakan apa? Ustadz kita loh. Maka yang seperti ini pula, kalaupun ustadz kita tidak diambil, tidak diambil, tidak kita duduk bermajlis dengannya. Wallahu alam bishawab. Di antara yang getol menyerukan Raja Roja, di antara dai yang mengaku Sunni, Salafi, Ja'far Saleh. Kalian mungkin telah menganggapnya dia sebagai ustaz. Bahkan mungkin ada yang masih menyimpan iya, rekaman-rekamannya, suaranya, Kita dapati orang ini menyeru untuk mendengarkan radio rojak yang dikatakan Syekh Robi tadi apa? Siapa menghormati akidahnya dan manhajnya tidak mendengar radio ini. Sekarang ada dua perkataan boleh kalian dengar dari Ja'far Soleh dan ada Syekh Robi mengatakan demikian. Kalian pilih yang mana ya, ikhwan? Ini bukan pemilihan umum. Tapi kita pilih dengan basiro, dengan ilmu. Kita pilih yang mana? Orang yang seperti ini yang tidak jelas tidak jelas jalannya walaupun mengatakan dirinya salawi dengan syekh alim mujahid al-imam jahwa tadi, yang muttafaq alaih yang disepakati oleh para ulama kita tentunya akan memilih alim rabbani ini dengan nasihatnya yang begitu berharga. Dan seperti yang lainnya, kalaupun dia tidak menyerukan, tapi dia mengarahkan dengan diamnya dia, keribuannya dia. <clears throat> Wallahu a'lam bishawab. Ini orang-orang yang dikatakan ahli subhat seperti ini tidak diambil, tidak kita duduk bermajlis dengannya. Bagaimana dengan teman-temannya sama? Almarhum ini Khalil. Ini kaidah dari Rasulullah, bukan ini buatan siapa ya, Ustaz? Ini kaidah dari Rasulullah. Seorang dinilai dengan siapa dia? Bersama Kata orang Arab, jalik janis. Orang yang sering bersama, bercengkrama, duduk, bermajlis, maka dia akan sama. Allahu a'lam bishawab. Kalau memang dia bukan orang yang memiliki subhat, kenapa kau bersama dengan Ja'far Saleh? Kenapa bersama dengan Ja'far Saleh? Terakhir kami dapat data kabar katanya Ja'far Saleh sudah diperingatkan dengan mereka, haula. Diperingatkan itu kapan dan bagaimana realitanya? Bagaimana realitanya? Allahul musta'an. Tidak ada realitas. mereka masih tetap bersama dan mereka masih tetap ber, apa, bermesra-mesraan bersama ini namanya nasihat enggak maka orang-orang seperti ini membenarkan apa yang ada pada Ja'far Saleh wallahu alam bishawab. Orang yang seperti ini tidak diambil ilmunya. Kalau kita ingin selamat, mahal agama ini. Hidayah Allah itu mahal harganya. Kemudian saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, juga yang menyebarkan syubhat dengan mendatangkan dalil mendatangkan dalil mendatangkan kaidah dalil dan kaidah didatangkan untuk menyebarkan subhat kalau yang tadi sudah cukup ini ditambahin dengan apa dalil dan Kaedah. Ada dalilnya, ada kaedahnya. Maka sama dengan yang pertama tidak kita ambil ilmunya. Kita telah mendengarkan beberapa hari yang lalu salafiyin dikagetkan dengan orang yang mengaku dirinya salafi. Bahkan katanya diustadkan dan dikatakan ustaz ahli hadis. Apalagi ustaz ahli usul atau ustaz dengan segala macam gelar Ketiga, memberikan daurah di Masjid Al-Iqtisam dengan daurah judulnya menghormati ilmu dan ulama. Sungguh sebetulnya itu bukan menghormati ilmu dan ulama, itu adalah dosa-dosa terhadap ilmu dan ulama. Mudah-mudahan nanti kalian dengarkan ceramah Al-Ustaz Al-Fadil Habibullah Ta'ala Lukman Ba'abdu Sekarang di Masjid Selipi Jakarta Dalam rangka membantah Kaidah dan subhat yang batil Yang dikatakan pembicara tersebut Pembicara tersebut tidak lain Yang kalian katakan Ustadz Ali Hadis tadi Ustaz Dulkarnain Demikian. Yang seperti ini ya tidak diambil ilmunya. Tidak kalian memberikan agama kalian kepadanya. Lantas dia buat agama kalian seperti kue yang dicampur dengan bermacam-macam adonan atau apa uh, rempah atau campuran yang tidak tahu ini apa mas apa apa nama kuenya ini. Kata saya mobil di Yaman dulu ada kue namanya hambolia. Itu segala macam dicampur. Orang kalau makan bingung ini gimana nih kue ini? Apa kira-kira namanya? Agama kita mau dibuat demikian. Ini kue. Kue tapi kalau seperti modelnya siapa yang mau makan? Ini salafi, tapi kalau salafi yang begini siapa yang bilang ini adalah salafi? Demikian. Selain Zulkarnain bersama dengan Ja'far Sol juga banyak subhat yang dia sampaikan bahkan orang ini wallahu alam bisawab memiliki makar terhadap dakwah ini Sampai-sampai dia melarang sebagian para duat untuk berbicara dan memberikan pengajian di daerahnya atau di daerah yang dia menyangka itu adalah daerah wilayahnya. Orang ini kayaknya gubernur, kayaknya presiden punya wilayah. Jadi dia berhak melarang. Bukan dia melarang karena memberikan dalil bahwa ini karena demikian dilarang oleh ulama demikian. Ada hujah yang tidak semata-mata dilarang karena dia karena dia ada padanya hizbiyah dan seterusnya. Tanpa memberikan rincian, memberikan penjelasan dengan data-data dan bukti-bukti. Dan siapa para ulama yang melarang dai tersebut Wallahu a'lam bishawab. Mempunyai makar ya. Karenanya Syekh Rabi Habibullah taala mengatakan beberapa waktu yang lalu Zulkarnain ini adalah orang yang memiliki makar. Dia berjalan di atas tariqatil halabi makarnya itu seperti makarnya Ali Hasan Al-Halabi. Dan orang ini juga banyak melakukan permainan terhadap dakwah ini. Dia bermain-main di dalam dakwah ini sehingga membuat banyak orang tergelincir yang tadinya lurus jadi bengkok. Dia juga bisa berubah warna seperti bunglon. Di tempat-tempat izin dia akan datang dan diterima. Di tempat salafin apalagi karena salafin sebagian yang sudah kesemsem. Ini Ustaz ahli hadis ini. Dibanggakan, dihebohkan. Kata Syekh Rabi juga selanjutnya. Orang ini bunglon mutelawin Dan orang ini la'ab. Ini dinyatakan dengan resmi oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala dan tentunya untuk disebarkan Wallahu a'lam bisawab. Kita mengambil ilmu darinya, kita memberikan agama padanya. La ya ikhwan. Tidak. Kita menjaga agama kita. Walhamdulillah beberapa waktu yang lalu al Muhammad Umar Sewet Habibullah Ta'ala setelah diberitahu hal ini beliau kemarin Alhamdulillah kita dengarkan rekaman yang ada menarik pernyataan beliau di Surabaya ini beberapa waktu yang lalu yang mengatakan rajulun thayyib kalian bersamanya la Alhamdulillah beliau menghapus dan menarik dimulai di Purwokerto kemarin dan insya Allah nanti mudah-mudahan ke Surabaya kalian tanya insya Allah beliau akan menarik demikian Ya tentunya menyat, beliau menyatakan kemarin demikian karena mungkin belum paham. Kalaupun sebagian saudara-saudaranya sudah paham, tapi beliau belum paham. Ketika disampaikan dan beliau paham, alhamdulillah beliau menarik. Kalau kemarin dikatakan rojulun toyib bersamanya kalian bersama ta'awun ma'ahum katanya maka sekarang bukan rajulun toyib. Bukan bang toyib. Bukan. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi membuat ahli sunnah menjadi menjadi apa? Menjadi terlepaskan bebannya satu demi satu. dan membuat ahli sunnah menjadi paham kepada siapa mereka harus mengambil ilmu. Wallahu a'lam bisawab. Lantas orang-orang yang bersamanya pula yang membelanya, yang bersamanya yang menunjukkan satu keyakinan dengannya tidak kita ambil darinya karena berbahaya sama bahayanya wallahu alam bisawab Adapun yang selanjutnya dari orang yang tidak bisa kita ambil ilmu darinya adalah ahlul bid'ah wal wal ahwa ahlul bidai wal ahwa dengan berbagai jenisnya dan modelnya. Kalau sudah dikatakan dia adalah ahlul bidai wal ahwa, tidak ada bentuk simpatik padanya sekalipun dan tidak ada keinginan untuk bermajlis kepadanya sedikit pun wallahu a'lam bisawab karena ahlul bidah wal ahwa pasti akan menghembuskan kebid'ahannya dan hawa nafsunya kepada siapa yang mendengarkannya kepada siapa yang mendengarkannya, kepada siapa yang bersamanya. Ada cerita yang baik yang selalu diberikan contoh oleh para ulama yaitu kisah Abu Dhar Al-Harawi. Kisah Abu Dhar Al-Harawi. Abu Dhar Al-Harawi ini adalah salah seorang alim dulunya, tokoh yang dikatakan alim yang besar, tokoh yang dibesarkan keberadaannya dan juga salah seorang Perawi yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Bukan perawi yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Bukhari, tapi perawi yang meriwayatkan Sahih kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari bukan meriwayatkan satu hadis, tapi kitab Sahih Bukhari. Beliau Abu Dhar Al-Harawi terkecoh Ketika melihat Al-Imam Darukutni mendatangi Abu Bakar Al-Bakillani. Wa Abu Bakar Al-Bakillani ini Ash'ari Mu'tazili. Ash'ari Mu'tazili dan menyerukan kepada Ash'ariyah wa Mu'tazili dan menyerukan kepada Iktizaliyah. Ini siapa? Abu Bakar Al-Bakillani. Ketika itu dia terkecoh. Akhirnya dia mendatangi Abu Bakar Al-Bakillani dan dengan keadaan seperti ini Abu Bakar Al-Bakillani tidak memberikan waktu yang ada ini dibiarkan begitu saja tapi menyusupkan dan memberikan pemikiran Asy'ari kepada Abu Dhar Al-Harawi. Pada akhirnya Abu Dhar Al-Harawi karena sering mendatangi Abu Bakar Al-Bakillani menjadi Asy'ari Mu'tazili. Berbeda dengan Al-Imam Al-Isfirayni Abu Bakar Al-Hara Abu Bakar siapa? Al-Bakillani Diingatkan Keberadaannya terhadap umat Sampai dalam khutbah Jum'at Artinya Orang yang bersama dengan ahlul bidah akan dihembuskan kebid'ahannya oleh ahlul bidah. Akan mendapatkan hembusan kebid'ahan dari ahlul bidah ini. Orang yang menjauh dari ahlul bidah, memperingatkan ahlul bidah, dia akan selamat. Al-Imam al ini tidak di, di khutbah Jumat menyebutkan kesalahan-kesalahan dan penyimpangan Abu Bakar Al-Bakillani tidak hanya kesalahan, tapi disebutkan yang mempunyai pemikiran ini, ini orangnya. Ada sholat Jumat masalahnya. Ada sholat Jumat ini, Abu Bakar al bakilan ini orangnya. Abu Bakar al bakilan Sehingga Abu Bakar al bakilan keluar dari masjid dengan keadaan menunduk. Khawatir melihat manusia karena dia diingatkan oleh Al-Imam al ini wallahu a'lam bisawab dalam kisah tersebut. Sehingga saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Abu Dhar yang bersamanya menjadi seorang Ashari pula. Padahal dia tadinya adalah sunnah. Kenapa para ulama melarang kita mengambil ilmu kepada hizbiyah, kepada ahlul ahwa, kepada ahlul bidah? Karena bahayanya mereka akan membuat kita atau kebid'ahan mereka, hizbiyah mereka, hawa nafsu mereka akan membuat kita sama seperti mereka. Tadi kita sering mengucapkan almaru ma'adini Khalili wallahu a'lam bissawab. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi tidak boleh mengambil ilmu kepada mereka. Seterusnya tidak boleh mengambil ilmu kepada orang yang diketahui dia orang yang tidak jelas. Siapa dia? al tidak mengenalnya. Orang yang majhul ataupun mubaham Tentunya kalau orang yang sudah jelas saja kita berhati-hati dengan kebid'ahan, dengan syubhat. Ini orang tidak jelas. Terkadang di Indonesia ini datang katanya dari Saudi, datang katanya dari apa? Dari Yaman, pernah datang dari Yaman. Bahkan ngaku teman seperjuangan Syekh Mukbil luar biasa teman seperjuangan Syekh Mukbil. Dan ternyata yang dikatakan teman seperjuangan Syekh Mukbil, oh ternyata orang yang menjemput saya dulu di bandara. Saya datang ke Yaman, dia menjemput saya masalahnya atau yang sejenisnya dengan perkataan-perkataan yang lain terhadap yang lainnya. Orangnya tidak jelas ya ikhwan. Kita jangan cepat-cepat memberikan agama kita padanya. Kita tanya dulu siapa, bagaimana kepada ulama maruti Kalau dia dari negeri Yaman ditanya bagaimana? Kepada siapa? Ulama Yaman kita tanya kalau dia dikenal dengan ulama yang lainnya. Kita tanya kepada ulama yang lainnya. Mu'tabar, ma'ruf dari kalangan a'imah. Ulama ahli sunnah, masyayikh ahli sunnah yang ma'ruf. Kalau mereka mengatakan dan Alim Mu'tabar yang ma'ruf ini mengatakan, oh dia saya kenal baik, masya Allah dia duduk di sini dan dia dalam ceramahnya, dalam ap, materi dan kajiannya atau Eh, majlisnya menyebarkan kebaikan dan seterusnya tidak didapatkan sama sekali dan tidak ada memang pembicaraan tentangnya, baru kita belajar menuntut ilmu dengannya. Tidak jelas kita dengannya, jangan cepat-cepat kita menyerahkan agama kita dengannya. Kita serahkan agama kita kepadanya. La, Allahu a'lam bishawab. Demikian dan kita mau mengatakan teman seperjuangan Syekh Mukbil ini, Allah Mustan ini adalah kalimat yang kalimat yang kalau kita boleh katakan dusta ya ikhwan. Syekh Mukbil di Yaman datang sendirian dan menyebarkan sunnah di Yaman sampai pada akhirnya menelarkan atau memunculkan para ulama salafi kalau seandainya kita mau mengatakan dengan jujur teman seperjuangan, maka kita akan katakan saya Muhammad Ibnu Abdul Wahab Al-Musabi mungkin termasuk karena beliau ketika Syekh Mukbil ke Yaman, datang di Yaman, beliau juga ke Yaman karena memang sama-sama orang Yaman. Dan beliau juga murid Syekh Mukbil karena menimba ilmu dari Syekh Mukbil. Tapi itu pun beliau tidak ridho kalau dikatakan teman seperjuangan, beliau beliaunya sendiri. Beliau mengatakan, saya muridnya saya mungkin. Lantas ada orang mengatakan teman seperjuangan, luar biasa ini. Nah, jadi itu adalah kalimat yang dusta wallahu a'lam bisawab. Karena alhamdulillah kami paham juga tentang keberadaan negeri Yaman. Kalaupun sedikit tidak banyaklah. Jadi orang yang tidak jelas kita tidak mengambil ilmu padanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah di antara siapa-siapa yang tidak bisa, tidak boleh kita mengambil ilmu padanya. Sebetulnya ada beberapa poin yang bisa sana menyebutkan juga hal-hal yang perlu kita perhatikan namun dengan kadar untuk waktu ini kita cukup insya Allah taala mudah-mudahan di waktu dan pertemuan lain Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita dan memberikan kesempatan untuk kita semuanya atau di majelis yang lain di kalangan duat yang lain bisa menyampaikan Allahu a'lam bissawab. Sehingga sebagai kesimpulan agama ini milik Allah. Inna hadal ilma dinun fanduru amman ta'buduna dinakum. Agama ini milik Allah, maka tentunya kita berhati-hati untuk mengambil agama ini, mengambil ilmu agama ini terhadap orang-orang yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita akhiri di sini ada beberapa pertanyaan mungkin yang sudah eh, mendapatkan keterangan di majelis tadi kita cukupkan dengan majelis tadi adapun yang lain kita melihat beberapa hal yang perlu kita jawab Allahu a'lam bissawab. Apakah benar Ustaz Zulkarnain di tahdir Syekh Hobi tadi sudah ya bahwa benar dan bagaimana sikap kita dalam masalah ini ya kita tidak perlu bertanya bagaimana sikap kita ulama sudah mengatakan seperti tadi bagi kita untuk apa diam atau mempraktekkan nah, ulama kita sudah berkata kita diam atau mempraktekkan anda tanya kepada antum antum jawab dengan jujur kalau Al-Imam Ahmad mengatakan kepada kalian, kalian harus tinggalkan al-karabisi wal kalbi karena dia memikiri pemikiran daripada Jahmi atau Mu'tazila. kalian tinggalkan atau enggak Anda jawab antum jawab dengan jujur kalian tinggalkan atau tidak ini Imam Ahmad loh tinggalkan Beliau berkata dengan ilmu, ada data, ada bayina. Imam Ahmad di zamannya, Syekh Robi di zaman kita. Antum kalau mau menyamakan para imam, maka kita katakan Syekh bin Bas seperti Al Imam Syafi'i, Syekh ini seperti Imam Malik. Ini Imam Ahmad. Ini Syekh Robi. Kalau di zaman ini tidak ada Imam Ahmad, maka ada Syekh Robi. Kalian seperti di zamannya Imam Ahmad. Wah Rabi berkata, bukan sembarangan berkata ya kawan. Beliau kenal Zulkarnain, melebihi kita mengenali Zulkarnain. Antum ada yang kenal berapa tahun dengan Zulkarnain? Mungkin tidak ada yang lebih lama dengan saya pengenalannya terhadap Zulkarnain. Anak tahu Zulkarnain sebelum Salafi dan sa sampai menjadi Salafi. Anak paham Zulkarnain sebelum Salafi dan setelah menjadi Salafi. Ada yang mengetahui Zulkarnain seperti saya? Enggak ada. Pengetahuannya Syekh Hobi melebihi saya. Paham? Anda kira beliau ngomong dengan kayak makan gula-gula karet gitu lantas dibuat La ya ikhwan dengan ilmu wa taqwa setelah datang keterangan-keterangan Dzulkarnain demikian dan demikian. Wallahu alam bisawab. Dahulu kami menyimpan pelajaran dari Ustaz seperti Zulkarnain, Sofyan Rurai dan semisal mereka. Bagaimana nasihat Ustaz tentang ya tadi sudah saya katakan. Sudah dijawabkan tadi? Nah, barakallahu fikum. Apakah kita belajar agama harus belajar kepada spesialisnya sebagaimana ilmu dunia? Iya kalau ada. Iya kalau ada. Kalau ada kita belajar kepada spesialisnya. Misalnya ada Imam Albani masih hidup, kita belajar hadis, kita belajar hadis kepada beliau. Spesialisnya tidak ada yang meragukannya. Ada Imam Syekh Ibnu ahli fakih fukoha di zaman ini a'immatu fuqaha fuqaha imam fuqaha Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin dan gurunya gurunya imam ini siapa? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz kalau ada kita bisa belajar Masya Allah tapi kalau tidak ada ya ikhwan ya kita pakai bahasa kita tidak ada apa? tidak ada rotan akar pun jadi artinya yang bisa memberikan keumuman daripada ilmu, bentuk-bentuk umum kita belajar padanya. Jangan karena, oh dia bukan spesialis, saya tidak mau belajar. Tidak didapat spesialis, kamu belajar atau enggak? Akhirnya kamu tidak belajar karena <laughs> tidak dapat. Akhirnya kamu jadi jadi spesialis sendiri. Kayak pemain pemain apa akrobat. Jalan di atas tali. Waduh. Ya, tidak apa-apalah coba-coba jalan di atas tali. Jalan di atas tali karena bukan orang yang ahli. Jatuhnya lebih banyak bahkan sebelum jadi ahli sudah tewas. Jatuh dari tali, dari tinggi jatuh ke bawah. Tewas duluan. Artinya kalau tidak belajar coba belajar sendiri. Kamu nantinya jadi aklami, Abdul Hakim Abdad itu contoh dari belajar agama tidak tanpa guru. Sehingga banyak akwalnya, ngomongannya tidak sesuai dengan tuntunan ilmu. Makanya para ulama mengatakan man akhadha qutubah sehahu siapa yang mengangkat kitab-kitab yang ada itu sebagai gurunya maka fakat kafura ahta'ahu maka banyak salahnya daripada apanya benarnya salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya tadi gambarannya pemain apa? Aku coba kita, kita pasang tali di sini. Ada yang pemain sirkus? Coba <laughs> jalan kita mau lihat. Sampai ahli. Sebelum jadi ahli satu kali jalan sudah jatuh. Jatuh ke bawah. Ya untung-untung kalau dia masih hidup. Allahu alam bisawab. Jadi kalau tidak didapat yang spesialis seperti itu. Kita melihat keumuman. Alhamdulillah kita dapatkan ilmu secara umum, kita dapatkan pengetahuan secara umum tentang masalah hal tersebut. Hadis misalnya, usul fikih misalnya. Dan itu cukup alhamdulillah. Apatah lagi ada yang memang ah, ahlinya. Wallahu a'lam bishawab. Haruskah kita belajar ilmu fikih dari Ustaz Bulan? Oh misalnya, haruskah kita belajar dari ilmu uh, ilmu fikih dari Bulan, ilmu ilmu akidah dari Bulan, meski dia tidak pandai dalam ilmu fikih? Masya Allah kalau dia tidak pandai, nah dia mengajarkan apa? Tentunya yang dimaksud bukan seperti ini. Dia itu paham terhadap ilmu fikih secara umum tapi dari sisi ahliyah, mendalam amik, dia bukan orangnya. Tapi dia bisa mengajarkan, kita mengambil ilmu darinya. Karena dulu para ulama, ketika tidak mendapatkan juga yang ahli, mereka mendapatkan pelajaran yang umum dari guru-guru mereka. Wallahu alam bisawab. Demikian. Sehingga kita tidak kona'ah dan zuhud terhadap il, ilmu. Jangan ada sifat kona'ah dan zuhud terhadap ilmu. Kita kebalik zuhud dan kona'ah terhadap ilmu, terhadap dunia. Suka ya? Nah, tidak kona'ah. Seharusnya kita kona'ah dalam dunia, adapun dalam ilmu kita bersemangat punya sifat cemburu terhadap ilmu Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita memilih ustaz antara satu dan yang lainnya saling menuduh hizbi padahal beberapa kitab yang dipakai dalam mengajar sama kita tidak menjadikan barometer tolak ukur kitab yang diajarkan tetapi kita melihat yang menjadi tolak ukur ustaz ini memang memiliki pemikiran dia atau tidak. Paham? Dan mengetahui ustaz ini memiliki, memiliki pemikiran dia, lihat orang-orang yang berada di zamannya yang bersamanya. Dari orang-orang yang kita kenal dia adalah istiqomah di jalan Allah. Atau lihat dari pernyataannya ulama yang mengenal orang ini. Demikian. Kita jangan mengatakan, oh tidak ada ulama yang mengatakan. Jadi kita tetap bersama dengan dia karena tidak ada ulama. Tidak saya Bin mengatakan dia tidak Syekh Albani mengatakan dia ya ikhtiyati. Ana berikan antum contoh yang mudah dan ringkas. Ada orang curi motor di situ. Ini motor banyak nih. Ada orang curi motor. Kamu lihat Wah, tidak ada yang mengatakan dia pencuri. Saya bin Bas, Al Bali tidak mengatakan dia pencuri. Padahal dia pencuri motor. Anda mau katakan demikian? Apa antum mengatakan, eh, pencuri, pencuri, pencuri. Iya kan? Yang mana antum lakukan? Ada orang di masjidmu, di satu desa. Dia mengajarkan Ash'ari. Nah, tidak ada ustadz dan tidak ada ulama yang mengatakan dia penyeru hizbi. Tidak ada Syekh bin Bas. Ya Syekh bin Bas tidak kenal orang di desamu ya, Aki. Syekh bin Bas tidak pernah datang ke desamu. Tidak pernah. Yang mengenalnya di orang yang ada di zamannya di tempatnya dari orang-orang yang zu istiqamah, orang yang memiliki keistiqomahan. Maka lihatlah perkataan mereka. Karena orang yang berkata tentang bulan dan alam kalau dia di atas ketakwaan, maka perkataannya itu betul. Dia di atas suara dia di atas agama Allah, perkataannya itu betul. Bukan dia memang orang yang apa? Yang muda berbicara, tidak ada warak, tidak ada takwa, tidak ada tidak ada apa? Tidak ada agama wala dinan wala akhlak. Orang seperti ini tidak diusah didengarkan perkataannya. Tapi dia masya Allah orang yang beragama, orang yang takwa, orang yang memiliki wara, orang yang memiliki agama. Tidak ada keperkenalan antara dia dan dia. Hanya dia tahu bahwa ini mengajarkan akidah ashari misalnya. Dia memberikan jalan dari pulang. Itu adalah akidah ashari yang diajarkan. Apakah ini disalahkan? Kita dengarkan ngomongannya. Faham? Jadi jangan tunggu nanti Syekh bin Bas atau tunggu siapa imam yang sekarang Syekh Robi datang ke daerahmu melihat si A, melihat si B, oh, ini jangan ya. Ini ya boleh. Ini tunggu baru kalian meninggalkan. Lah, itu adalah pemahaman yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Contohnya tadi ada pencuri mencuri motormu sendiri. Kalau motornya orang lain, kamu mungkin masih menganggap ah, enggak apa-apa motor orang lain. Motormu yang dicuri. Ya bin Bas dengan saya Albani belum mengatakan dia pencuri ya. Biar aja aja motornya. Mau? Nggak mau. Masalahnya apa? Motormu, duniamu, ini agamamu. Ini agamamu mau diambil. Motor bisa kamu beli lagi kalau dicuri ya kan? Agama kalau dicuri kamu bisa beli? Iya ikhwan, kita melihat dengan realita yang ada. Allahu a'lam bisawab. Sehingga wallahu taala a'lam bisawab kita demikian. Siapa saja para ulama yang ada pada zaman ini? Wah, tadi sudah kita sebutkan, tidak bisa kita merinci satu persatu. Wallahu a'lam bisawab. Apakah di Indonesia ini ada ulama? Boleh kita katakan tidak ada ulama yang ada hanyalah doa salafiyah min duat salafiyin tidak ada ulama sehingga kita jangan mengatakan oh ini masya Allah alim hadis alimnya alimnya dalam hadis dia muhaddid ini masya Allah ahli tafsir jadi dia mufasir dan tidak ada semua adalah doa semua adalah doa wallahu a'lam bishawab Waduh, ini masalahnya Nah, pada waktu yang lain. Bagaimana mendidik istri dengan ilmu yang menolak dakwah salah Insya Allah pada waktu yang lain. Nanti pertemuannya dalam acara yang lain insya Allah. Si amanaka apa? Eh, sejauh manakah sejauh manakah fungsi yayasan dalam sunnah dan sejauh manakah kedudukan ikhwah kepada pengurus yayasan. Yayasannya ikhwah seperti motor. Kita contohkan motor lagi. Motor ini banyak contohnya. Seperti motor yayasan itu. Kalau kalian perlu, kalian pakai. Kalau kalian tidak perlu, ya diparkir. Ya, seperti itu yayasan. Seperti itu yayasan. Yayasan itu perkara dunia ya ikhwah, bukan perkara akhirat. Maka yayasan itu seperti motor. Kata kalau kita perlu kita pakai motornya, kalau tidak ya disimpan motornya. Masa kita nggak perlu motornya kita pakai <laughs> terus. Pak, mau kemana Pak? Nggak kemana-mana. Kok di atas motor terus Pak? Enggak, nggak kemana-mana. Cuma di atas motor aja. Orang akan mengatakan, wah ini kurang waras ini bertanya nih. Jadi seperti motor, diperlukan dipakai kalau tidak diperlukan yang disimpan di diparkir itu yayasan wallahu alam bisawab kalau dalam urusan kita di negeri kita ini terkadang kelembagaan yayasan itu dituntut dituntut oleh pihak ulatul umur sebagai sisi apa keresmian ketika mereka tidak mempermasalahkan dan tidak meminta, maka tidak perlu. Demikian. Sehingga kita tidak gulu dalam masalah-masalah seperti ini. Adapun kalau diperlukan, kita pakai. Kalau tidak diperlukan, tidak dipakai dan teman-teman yang berada di yayasan sekedarnya ketika dibutuhkan, ketika tidak dibutuhkan ya sudah selesai urusan yang tidak kemana-mana membawa saya loh pengurus yayasan, saya pengurus yayasan tidak sekedarnya ketika dibutuhkan datang gulat lumur ini lembaga apa namanya? lembaga ini pak mana pengurusnya? saya pengurusnya pak anda apa? saya ketua pak mana suratnya? ini pak oh iya iya Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Pergi. Iya. Masuk lagi kembali, Pak. Nggak dibutuhkan lagi nanti. Pergi. Masih dibutuhkan terus. Kemana-mana kita bawa. Ada yang tegur. Mas, itu apa mas? Ini surat yayasan. Dipegang terus mas. Ya enggak apa. Orang akan mengatakan, wah ini kurang waras, ini bapak setan terus di, di bawah kiri kanan. Iya, seperti itu. Jadi seperti motor, ketika dibutuhkan dipakai, ketika tidak dibutuhkan disimpan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi di antara nasihat para ulama berkenaan dengan yayasan ini mereka memperingatkan sedini mungkin kepada kita bahwa kebanyakan orang-orang yang bergerak di yayasan kebanyakan karena melampaui batas dan bersungguh-sungguh dalam masalah yayasan ini mereka terjebak dalam kesalahan demi kesalahan sampai kepada hizbiyah. Maka kata mereka, tinggalkan. Kalau memang sudah demikian, tinggalkan. Sehingga kita dalam hal ini tidak melihat yayasan sebagai masalah yang kita berlebih-lebihan padanya. Sekadarnya sebagai motor tadi, wallahu alam. Ketika tidak dituntut, mau tidak mau kita siapkan. Ketika tidak dituntut, tidak perlu. Wallahu alam bisawab. Jadi berkenaan dengan yayasan. Pertanyaan yang kedua sama dengan apa yang berkaitan dengan yayasan. Saya kira jelas insya Allah taala. Dalam takaran apa yang seperti seorang itu dianggap bekerja, mempunyai pekerjaan, tolak ukurnya bagaimana? Sebagaimana contoh jika ada seorang yang berhujah ingin mencontohi Abu Hurairah yang menemani Rasulullah kemanapun bahkan ketika sahabat yang lain tidak bisa menemani Rasulullah karena kebutuhan dunianya. Jadi seorang mencukupi dirinya dengan pekerjaan sebatasnya. Sebatasnya, secukupnya. Selama dengan pekerjaan tersebut tentunya dia bisa bebas di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat dulu bekerja sekedar mencukupi kebutuhan hidupnya. Cuman ada yang Allah berikan keutamaan kepada seseorang kalaupun dia tipenya seperti itu. Dia mencukupi sekedar dirinya tapi Allah berikan kemuliaan. Seperti Utsman, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya. Yang dia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya tapi Allah melebihkan kepadanya. Orang yang seperti ini kita tidak boleh cemburu padanya. Allah yang melebihkan kepadanya. Kecuali dia dengan perkara dunianya melalaikan dia dari menuntut agamanya apa mempelajari agamanya. Tiga orang apa beberapa orang sahabat datang ke sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka meminta ya Rasulullah mengadu. Mereka mengadu kepada Rasulullah keadaan mereka fakir, miskin, tidak bisa memberikan sodakoh. Sementara orang-orang kaya bisa memberikan apa? Sodakoh dari kalangan sahabat Nabi. Lantas Rasulullah mengajarkan untuk membaca 33 kali apa 33 kali tasbih subhanallah lantas alhamdulillah 33 kali lantas Allahu akbar 33 kali dan dicukupi dengan apa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya atau 34 kali takbir itu akan menyamakan mereka dengan sodakohnya orang orang kaya tadi. Tetapi ternyata orang kaya juga mendengar, wah ini ada amalan yang bagus ini. Akhirnya orang kaya juga melakukan amalan yang sama. Melihat hal ini orang miskin ini, aduh dia sudah sodako, lantas baca zikir lagi. Kita ini kalah lagi, datang lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah mengatakan apa boleh buat dari fadlullah yu'tihi man yasha min ibadi. Apa boleh buat ya hamba-hamba Allah? Itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang itu. Yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada siapa yang Allah inginkan. Kita tidak boleh cemburu. Sehingga kalaupun seorang menutupi dunianya lantas diberikan kelebihan oleh Allah, ya biar aja. Itu adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan. Terkecuali tadi dia ternyata kerja siang malam, banting tulang, bahkan memeras tulang mencari dunia. Ini yang tidak benar. Wallahu a'lam bissawab. Karenanya saudara saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadi seorang boleh aja bekerja, kalaupun misalnya dia punya perbekalan dan dia bisa tahan seperti Abu Hurairah, dia tidak punya anak istri. Abu Hurairah menemani Rasulullah tidak ada beban bagi. Dia bisa tahan seperti Abu Hurairah menuntut ilmu, dia menerima apa adanya, maka itu baik insya Allah taala. Kita di tempatnya Syekh Mukbil rahimahullahu taala di zaman beliau hidup. Waktu itu beliau mengatakan kepada kita. Karena kita di sana Masya Allah betul-betul kita ditempa, dilatih. Di zaman beliau tapi, bukan di zaman setelah beliau, di zaman beliau. Kita betul-betul ditempa ketika kita tidak ada pengiriman uang karena pengiriman uang dulu sulit bagi kita tidak ada HP, tidak ada pengiriman, betul-betul kita di pembuangan kalau istilahnya kalimat pembuangan. Tapi ini adalah menuntut ilmu. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Sampai-sampai ingat saya makanan para ustadz kalian yang belajar di Syekh mobil waktu itu. Makan nasi dan ditemani dengan lauk nasi pula. Bagaimana aku makan nasi ditemani lauk nasi? Ah, jadi ada syarahnya nih. Makan nasi ditemani nasi. Nasi yang kemarin dijemur, digoreng. Setelah itu dipakai makan nasi, nasi ketemu nasi. Ada lagi yang lain karena tidak ada lauk ya kawan. Kalian di sini Surabaya ada ikan, ada apa? Ya kan nggak bisa dikirim ke Damas waktu itu. Kita nggak punya apa Nasi kita makan nasi, tidak ada lauk. Pagi hari kita makan roti. Rotinya itu kalau sudah lama kering, kering, nah kita jemur. Jemur dengan matahari, panas matahari. Kita nggak punya minyak karena tidak ada uang untuk menggoreng seperti nasi. Roti kering ini sebelum dijemur diberikan air dulu, campur garam. Garam banyak kalau mau Nah, <laughs> setelah kering, kayaknya kan kayak kerupuk tuh kering. Makan pakai nasi. Nah, kita keadaannya seperti itu. Bahkan ada di antara ustadz kita untuk membeli kebutuhan itu tidak ada. Sabun rinso yang kalian pakai itu, yang kalian pakai mencuci, ya dipakai ustadz-ustadz kita. Atau bukan semuanya ya, Maaf saya tidak menyinggung semuanya ada beberapa orang. Ya mungkin saya termasuk diantaranya. Sabun rinso itu dipakai untuk kepala. Banyak kan. Pakai untuk baju. Terkadang ada yang pakai untuk sikat gigi. Fakir. Tapi jangan kalian tanya mereka sungguh-sungguhnya dalam menuntut ilmu. Enam. Dan sekarang ada di antara mereka yang masya Allah jadi doa di tengah masyarakatnya, di tengah kaumnya, menjadi orang yang terpandang, terkemuka, dipandang dalam masalah agama. Masya Allah, tabarakallah. Ini gambaran kita ada gambaran yang menyedihkan lagi, sudah tahu makannya nasi. Kita di sana daerahnya pasir, padang pasir atau daerah lembah. Waktu makan nasi itu sudah ditata di tempat baki atau sohri atau tempeyan tempat makan itu. Baru mau dimakan ini siap makan, datang angin pasir tuh. Masuk ke nasinya. Masya Allah ini kacang-kacang kacang pasir ini. Ya makan nasi, nah petak petuk, petak Bukan kacang yang dimakan itu pasir. Kalau kita mampu dengan keadaan pakar seperti ini, masya Allah sehingga saya mungkin mengatakan kalian jangan bersedia. ya ahli Dengan apa yang kalian jalani, sahabat dulu telah menjalani. Para ulama dahulu telah menjalani. Kalian jangan jangan khawatir. Jangan khawatir, fakir. Demikian artinya kita menuntut ilmu kalau memang bisa seperti itu bertahan seperti itu masya Allah baik. Kalau tidak dan kita bisa menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita dalam menuntut ilmu sekadarnya juga baik. Tidak ada ifrat wa wa tafri. Wallahu a'lam bishawab. Di sini banyak pertanyaan-pertanyaan ya ikhwan. Cuma saya kayaknya nggak bisa menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Insya Allah Taala nanti kita akan dapatkan penjelasannya di waktu yang lain. Uh, masih sama dengan Karnain juga sama dan Sofian Rurey Di sini katakan bagaimana juga dengan Ustadz Sofian Rurey. Sofian Rurey ini bukan Ustadz ya Iwan. Bukan Ustadz Cuma pintar bicara. Kalau antum pintar bicara, antum sama dengan Sofian Rulen. Ada yang pernah ke Saudi? Kerja? Kalau ada, ya itu hampir sama lah. Kerja. Lantas menghadiri, terkadang duduk di majelisnya sih. Wallahu a'lam bishawab. Di sini penting Daurahnya Ustaz Muhammad Asewet di Masjid Ar-Royan, Surabaya, beliau telah memberikan tazkiyah kepada Ustaz Dulkarnain dengan mengatakan silakan kalian bertahun dengannya, silakan kalian mengambil ilmu darinya. Kita tadi sudah jelaskan dan ini bentuk penekanan. Insya Allah Ustaz Muhammad akan menerangkan sendiri bahwa beliau menghapus, beliau menarik kembali perkataan beliau dan kemarin beliau telah mengeluarkan pernyataan di Purwo Kerto. Kalian boleh lihat pernyataan itu dalam bentuk rekaman dan alhamdulillah sebagian ihwa telah menulis dengan bentuk transkrip. Apakah Sofian yang antum masuk di Depok? Ya. Karena yang pertama kali mengustadkannya adalah Asatida dan Ikhwan Depok. Naam. Ini menambah daftar ustadz yang bermasalah yang muncul di Depok. Bukan dia bukan ustadz. Naam. Jadi istilahnya Sofian ini wala yugni minjur Jabar Soleh dan Asasuddin, Ustadz yang ingin saya tanyakan bagaimana Fatahila Depok itu sendiri? Fatahila Masjid. Adapun yang kak, yang antum maksud Jabar tadi telah kita katakan Jabar ini orang yang dikatakan pembangkang. Nah, adapun Asasuddin ya bersama mereka Hizbiun sekarang. Asasuddin bersama Hizbiun sekarang. Itu hasil hasil pendidikannya mereka. Asasuddin jadi apa Asasuddin bersama Isbiun dan mereka tidak ada yang menarik, tidak ada yang bermaksud mengembalikan asas dan tidak ada yang mam apa tidak ada yang berkeinginan mengembalikan asas mereka tetap tenang tetap biasa-biasa saja dengan keadaan asas bersama Isbiun padahal dulunya bersama mereka Di Depok ada pengajar dari Libya, pengajar lupa dari Libya. Orang-orang Libya ya kawan, orang-orang yang tidak mau menerima nasihat dari para masai. Libya seharusnya ditinggalkan dan banyak dari keterangan para masyayikh demikian untuk ditinggalkan tapi mereka tetap di Libya. Di Libya tempatnya bala wa musibah di sana. Sehingga tidak kita sekolahkan anak-anak kita di Libya, tidak kita masukkan saudara kita di Libya, kita keluarkan dari Libya semestinya. Telah mendahului kita siapa? Ustaz Muhammad Umar As-Sawet. Beliau dulu di Libya. Bahkan sudah syariah, fakultas syariah Sebelum lulus beliau keluar karena mengerti tentang Libya. Itu dulu zamannya Ustaz Muhammad sebelum antum ada yang belum jadi salafi. Sekarang bagaimana keadaannya? Orang PKS semua. Dosen-dosennya orang PKS. Kalau dulu Arab yang mancung-mancung memang dari Saudi, kalau sekarang Arab-Arab cemas. Karena PPPT semua orang PKS. Ada walaupun ada yang mancung seperti Salim Jupri, siapa itu? Orang PKS, itu juga ngajar. Tempatnya musibah Libya itu. Sehingga tidak pantas kita belajar di sini. Tidak ada dari dak Syekh Salafi. Kalau jamiah Islamiyah Masya Allah banyak. Masyekh Salafi. Kita masih bisa selama, masih bisa belajar dengannya. Lihat siapa Masyekh Salafi. Ada yang bisa menyebutkan Syekh Salafi di Libya? Atau dapatnya Syekh PKS? Wallahu alam bisawab. Thank Dalam menimba ilmu, sebagaimana yang sering saya dengar, penting bagi kita memperhatikan dari siapa dan dari mana kita mengambilnya. Berkenan dengan hal tersebut, dalam masalah pendidikan anak-anak kami, bagaimana nasihat antum mengenai Al-Madinah Solo? Banyak yang menasihati kami untuk tidak menempatkan anak-anak kami di sekolah tersebut. Namun ketika kami bertanya apakah madrasah tersebut bukan salafi, tidak ada jawabannya. Yang jelas mereka ngaku salafi, tapi tidak semua yang mengaku salafi menjalani menjalani apa yang dikatakan bermanhaj salafi dalam pendidikannya, dalam pembelajarannya. Di Madinah Solo diajarkan ilmu-ilmu yang tidak pantas untuk diajarkan anak-anak kita. Antum rela kalau anak anak antum diajarkan filsafat? Di Madinah Solo diajarkan filsafat. Nah, diajarkan yang lainnya yang kalau kita beberkan satu persatu ya merinding kita dulu pernah mereka mengajarkan tentang keyakinan Dewi Sri antum belajar tentang Dewi Sri kapan? SD ya kayaknya sudah cukup deh kita belajar Dewi Sri nggak usah lagi anak kita, tuh kita ketemu Dewi Sri lagi dan keyakinan yang lainnya dalam pengajaran-pengajaran yang diajarkan Allah musta'an. Kalaupun katakan ini sudah dihapus, diganti yang lain, nanti dalam ujian yang sama. Dan banyak hal-hal yang mukhalafah syariah di sana terjadi. Wallahu a'lam bisawab. Sehingga jangan sekolahkan anak antum di sana. Terlebih lagi terakhir saya dengar mereka melakukan hal yang terlarang dan itu dipandang daripada dosa besar meminjam uang di bank ribawi. Meminjam uang di bank ribawi dan akhirnya penggantian uang pinjaman itu mau dibebankan kepada anak-anak santri. Uang yang dipinjam tidak sedikit. Kalau seratus ribu sih gampang. Kalau kosongnya ini, nolnya ini sudah sudah berapa ya? 600 juta berapa nolnya? Hah? 8 ya? Sudah 8 kosongnya ini. Gimana itu? Ya, Katanya minjam uang untuk membangun madrasah salafi. Kata para ulama, Allahu Akbar. Apa yang jelas-jelas ketahuan harumnya tersebut untuk dibangun madrasah Mau dihasilkan apa nanti dari pendidikannya? Allah Ustaz. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada salahnya itu semata-mata datangnya dari kami pribadi dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.